tulhiqu alamat tasniyah wal jama' ma'al af'al hal hunaka lughah ah lughatu akaluni al baraghis hal yajuzu tadhkirul fi'il al al misal ja'a Hindun boleh enggak inda lughatin qalilah wa sama lughah qala fulana ya ada di sana bahasa yang sedikit yang disebut dengan bahasa qala fulana yang membolehkan tazkir muzakarnya fa'il bersama apa fa'il yang muannas hakiki Mata Oh, sebelum itu ya. Ma huwa al asal fi al-fi'il wal fa'il wal maf'ul? al asal ya, an yali fi'lahu thumma yuzkar al-maf'ul. Wa qad yata'akhkhar al-fa'il wa yataqaddam al-maf'ul jawazan. Mithaluhu misaluhu walaqad jaa ala fir'auna an-nuzur yani idza kana al-fa'il wal maf'ul zahiraini isim yang zahir boleh di situ untuk kita mendahulukan fa'ilnya ataupun mengakhirkannya wa wujuban ta'akhuru al-fa'il wajiban mata mata yajibu ta'akhurul fa'il anil maf'ul idza idza kana al maf'ul dhamirun muttasilan wa fa'iluhu isman isma zahir ya apabila maf'ulnya dhamir muttasil bi fi'li kemudian fa'ilnya isim zahir wa yajibu ayda idza kana wa yajibu ayda ta'khirul fa'il 'anil maf'ul idza idza ittasala bil fa'il ya dhamirun ya'udu ila al maf'ul misaluhu wa idzibtala Ibrahima rabbuhu yaitu apabila fa'ilnya bergandengan dengan apa dhamir yang kembali kepada maf'ul mengapa wajib pada contoh ini di alla ya'ud ad-dhamir ila mutaakhirin lafzan wa rutbah agar jangan sampai domir kembali kepada sesuatu yang diakhirkan lafadznya dan rutbahnya. Hmm. Mata juzu taqaddumul maf'ul 'ala al-fi'il wal fa'il? Ya, idza kana al-fa'il wal maf'ul zahirain zahiraini thumma idza kana hunaka ghardan ya misal at atau ihtimam al-maf'ul kalau ada tujuannya untuk menghususkan ataupun menunjukkan pentingnya maf'ul boleh kita dahulukan ketika apa fa'il dan maf'ulnya apa isim zahir ataupun ketika maf'ulnya dhamir boleh seperti fariqan kazzabu ataupun iyyaka na'budu didahulukan maf'ulnya dari fa'ilnya karena ada tujuan taksis. Wa wujuban ya. Mata yajibu taqaddumul maf'ul 'ala al-fi'li wal fa'il idza kana idza kana al-maf'ul lahu as-sadara aw sadru al-kalam. Ketika maf'ulnya memiliki hak untuk ditaruh di depan kalam seperti kalau maf'ulnya isim isim istifham. Fa ayya ayatillahi tunkirun. Hmm. Kemudian bab yang kedua babul maf'ulil ladzi la yusamma fa'iluh Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini istilah adalah istilahnya orang-orang siapa? Kufah. ataupun istilahnya orang Basrah mereka mengatakan apa? Naibul fa'il ataupun an-naib 'anil fa'il. وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله أو النائب عن الفاعل هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه, مقامه فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعملة بعد أن كان فضلة نائب الفاعل adalah isim marfu' maka dengan ini keluarlah isim yang mansub dan yang majrur Alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluh. isi marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Isim yang dibuang atau tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Wa qima huwa muqamahu. Setelah itu dia isim tersebut yang tidak disebutkan fa'ilnya diposisikan pada posisi fa'il yang dibuang. Kalau dikatakan boroba Zaidun kalban, boroba Zaidun kalban, dibuang Zaidnya fa'ilnya. Maka berubahlah kalban yang tadinya dia sebagai maf'ul menjadi naibul fa'il. Berubahlah dia yang tadinya mansub menjadi marfu'. Duriba kalbun. Dia diposisikan pada posisi fa'il. Dalam artian dia marfu' sebagaimana fa'il marfu'. Dan juga disebutkan sebelumnya fi'ilnya sebagaimana fa'il disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Fasara marfu'an ba'da an kana mansuban maka jadilah dia ketika dibuang fa'ilnya kemudian diposisikan pada posisi fa'il dia menjadi marfu setelah sebelumnya mansub. ya Wa umdah ba'da an kana fadlah dan dia jadilah menjadi umdah setelah sebelumnya fadlah. Umdah yang dengannya jumlah itu menjadi sempurna. Ya. Kemudian juga umdah dari sisi dia tidak boleh dibuang. Adapun maful terkadang mahdhuf, terkadang dibuang. Ya. Zaidun ana boribun. Ya. Zaidun ana boribun masih boribu. Terkadang dibuang karena dia umdah. Adapun fa'il tidak bisa dibuang. Ya, ada di sana beberapa tujuan dari dibuangnya apa? Fa'il. Ya, kita sebutkan beberapa banyak sekali di sana. Aghrab min hazil fa'il. Di antara tujuan dibuangnya fa'il adalah lil ijaz untuk meringkas. Kalam itu semakin ringkas, semakin baik dengan syarat ya maknanya sesuai dengan yang dimaksudkan. Ya, maknanya bisa tertunaikan. Tidak ada apa kekurangan dalam makna. Lil ijaz contohnya wa man uqiba Waman man aqaba bimithli ma uqiba bih. Wa man aqaba bimithli ma Siapa yang dia membalas sesuai dengan apa yang dia dizalimi dengannya. Ya. Di sini uqiba. Dia mabnil lima majhur dari aqaba. Uqiba. Ringkas. Seandainya di, dijadikan mabnilil ma'lum panjang. Ya, seperti dalam contoh yang lain di selain ayat misalkan dikatakan waman man aqaba bimis lima ya Aqobabihi ha'ulai zolimun. disebutkan di situ failnya panjang wa man aqaba bimis lima aqaba al az kepanjang panjang tuh tapi kalau bimis lima uqibabih. babi. ya maka ini ringkas yang kedua ifadatu al-umum untuk memberikan faedah keumuman agar umum failnya tidak sesuatu tertentu saja, tapi yang lainnya. Seperti fa'in uhsirtum famastaisara minal hadi. Fa'in uhsirtum famastaisara minal hadi. Apabila kalian tertahan, nggak disebutkan apa yang menahan. Agar apa faedahnya umum? Yang menahannya apakah sakit, ataupun ada musuh, ada bahaya, beragam halangan, ya memungkinkan sebagai penghalang untuk dia tertahan dari ibadah hajinya. Iya. Nah, itu. Kalau disebutkan failnya satu, nanti yang lainnya nggak masuk. Padahal halangan-halangan haji banyak. Fa'in sirtum jika kalian terkurung, tertahan. Iya. Oleh apapun yang menahan kalian. Iya. Kemudian apabila layakunu fi dzikrihi faidah ketika yang ketiga ketika ketika tidak ada faedah untuk menyebutkan failnya kurang faedahnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyitum Apabila diucapkan kepada kalian salam, siapa pun yang mengucapkannya? ini ya, enggak perlu disebutkan. Ya. Fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan salam yang lebih baik dari apa yang dia ucapkan. Ya. Hayya huyyi, ya. Kan. Mabni majruri hayya, hayya yuhayyi. Yang berikutnya apabila fa'ilnya itu sudah ma'ruf sudah ma'ruf sudah diketahui wa khuliqal insanu dha'ifa manusia diciptakan dalam keadaan lemah enggak disebutkan kenapa sudah ma'ruf al khaliq huwallah wahdah kemudian juga di antara tujuan atau faedah dibuangnya fa'il adalah ketika fa'ilnya itu majhul kaunul fa'il majhula ketika fa'ilnya itu majhul tidak diketahui Contohnya suri mata'u. Barang-barang itu dicuri. Mau disebutkan nggak tahu pelakunya. Iya. Atau yang berikutnya asatru 'alal fa'il syafaqatan 'alaih. Asatru 'alal fa'il syafaqatan 'alaih untuk menutupi pelakunya karena kasihan pelakunya kalau disebutkan. Takut diikob. Seperti ucapannya seorang ibu kepada bapaknya. Hmm kusir azujaj kaca pecah ataupun terpecahkan ataupun dipecah kaca terpecahkan nggak nggak disebutkan pelakunya takut dikop anaknya yang disebutkan yang yang memecahkan ini si A misalkan takut dikop kesian janganlah hmm. kemudian yang ke berikutnya khaufan minal fa'il karena takut dari pelakunya kalau dia disebutkan saya zulima Zaidun, Zaid dizalimi. Kalau sebutkan pelakunya, ini orang kuat pelakunya ini. Takut saya dizalimi lagi. Itulah zulima Zaidun. Disembunyikan apa? Failnya. Zaid dizalimi. Siapa failnya? Ya ada saja. Kenapa disebutkan? Takut nanti saya dianiaya sama dia. Dia orangnya seperti ini, seperti ini. Kemudian juga untuk saun saunul maf'ul bih min iqtiranihi min iqtiran ismihi bismil fa'il saunul maf'ul bih min iqtiran ismihi bismil fa'il untuk menjaga maf'ul bih dari digandengkan namanya dengan fa'il fa'ilnya ini nggak bagus kalau digandengkan dengan maf'ul terlalu mulia maf'ulnya untuk digandengkan dengan fa'ilnya seperti uziya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah disakiti enggak disebutkan fa'ilnya misalkan Abu Jahal Aza Abu Jal Rasulullah. Kenapa? Karena tidak suka untuk digandengkan nama Rasulullah bersama Abu Jal. <clears throat> Di antaranya juga untuk syajak. Mantabat sariratuhu humidat siratuhu. Iden. Ya kan? Humidat. Mantabat sariratuhu humidat siratuhu. Lihat. Akhirnya hak semua. Mantabat sariratuhu humidat sarirat siratuhu. Mantabat sariratuhu humidat siratuhu. Siapa yang hatinya itu baik, maka sirohnya perjalanan hidupnya akan terpuji. Seandainya di sini di mabnil maklum kan hamidan nas sirot eh, hamidan nas sirotau. Misalkan ini panjangan. Ya, wazannya nanti rusak. Dan di sana masih ada tujuan-tujuan yang lain dari dibuangnya maful. fala yajuzu hadfuhu wa la taqdimuhu 'ala al-fi'li maka tidak boleh untuk dibuang naibul fa'il karena dia menduduki posisi fa'il sebagaimana fa'il tidak boleh dibuang demikian pula penggantinya wala taqdimuhu 'ala al-fi'li juga tidak boleh naibul fa'il didahulukan dari fi'ilnya zaidun duriba enggak boleh kalau kita niatkan zaidun sebagai apa naibul fa'il dari duriba enggak boleh sebagaimana fiil tidak boleh dikatakan Zaidun qama. Wa yajibu ta'nitsul fi'il. ya, lihat hukum-hukum fiil ataupun hukum-hukum fa'il yang berpindah kepada naibul fa'il. Ya, yang pertama dia menjadi umdah setelah sebelumnya fadlah, kemudian tidak boleh dibuang setelah sebelumnya boleh dibuang, tidak boleh ditakdim, tidak boleh didahulukan dari fiilnya setelah sebelumnya boleh Kemudian juga wajib ta'nitsul fi'li in kana muannatsa. Wajib untuk fi'ilnya dijadikan muannas. Apabila naibul fa'il muannas. Sebagaimana ketika bersama apa? Fi'il. Eh, bersama fa'il yang muannas. Contoh duribat Hindun. Tadinya borobtu Hindan. Ataupun boroba Muhammadun Hindan. Ataupun Hinda. Dibuang muhabbatnya. Maka dimuannaskan. Duribat. Kenapa? Karena di sini hind menduduki posisi fa'il yang dibuang. Irobnya jelas ya, buribat. <coughs> Irobnya jelas. Wanahu idza zulzilatil ardu. Ya, bagaimana idza dzaraf zaman lima istaqbal fi mahalli nasbin mabni ala sukun fi mahalli nasbin zulzila zulzila al madhi mabni lil majrur mughayyir as-sighah ya mabni ala al-fath. Atta lita'nis. Al-ardu naibul fa'il mar marfu alamatu rafi ad-dhamma adh ala akhirih. Wa yajibu an la yalhaqa al-fi'la alamatu tasniyatin aw jam'in in kana musannan aw majmu'an nahu duriba az-zaidani wa duriba az-zaiduna. Juga masih sama hukumnya dengan fa'il. Yaitu bahwasanya wajib agar fi'il tidak diikuti oleh tanda musanna. Tidak pula oleh tanda jamak. Yaitu apabila naibul fa'ilnya musanna. Ataupun apabila naibul fa'ilnya jamak. Tidak boleh diikuti apa fiilnya dengan tanda tasnya ataupun tanda jamak. Ya. Contoh duriba az-zaidani wa duriba az-zaidun. Ya kecuali kalau pada bahasanya akalunil baroghis ya. Tidak boleh dikatakan duriba az-zaidani atau duribu az-zaiduna. Ya. Kalau ada yang bohirnya seperti itu, anda menjadikan dia sebagai apa? Badal. Ya. Isim bohirnya dijadikan sebagai badal. Kecuali kalau antum bawa kepada bahasanya akaluni al-barawis. Wa yusamma aidan an iba 'anil fa'il. Ya, nama lain dari al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu adalah an-naib 'anil fa'il pengganti dari fa'il. Wa hadhihi al-ibaratu Ibnu Malik. Dan ungkapan ini ungkapannya mana? Eh, An-naib anil fa'il. Itu kata beliau Al-Musannif rahimallah ahsanu ahbar. Ya, lebih baik. Ya wahya ahsan wahbor dan dia lebih baik dan lebih bisa menghadirkan maksudnya. Pada contoh apa itu Zaidan malan. Apa itu Zaidan malan. Kalau dijadikan naibul fa'il jadinya apa? Apa itu Zaidan malan. Jadinya apa? U'tiya apa? Ato apa itu Zaidan malan. Utia oh, Zaidun malan. Ya. Utia oh, Zaidun malan. Eropnya bagaimana? Utia oh, film madhi mabni ya lil majhul atau mughayyir sighah mabni kemudian zaidun zaidun apa naibul fa'il ya naibul fa'il marfu alamatu rafi kemudian yang keduanya apa malan malan apa nah itu di sini rahasianya bahwasanya nama naib anil fa'il itu lebih baik lebih baik apa Anak naib anil fa'il lebih bagus daripada al-maf'ul allazi lam fa'iluh karena penamaan ini pada contoh tadi U'tiya Zaidun apa? Malan semuanya al-maful ala dzalil fa'il semua ya kan? Dua berarti ada dua. Padahal yang satunya marfu betul, yang satunya mansub. U'tiya Zaidun malan. Seandainya kita gunakan nama tadi al-maf'ul alladzi lam yusamma kedua-duanya sama. Zaidun, al-maf'ul alladzi lam yusamma malan al-maf'ul alladzi lam yusamma Cuma yang ini Zaid apa? Marfu ini apa? mansub. Tapi namanya sama, kena juga yang mansub akhirnya. Ya, tapi kalau naib al fa'il ya sudah, zaid saja gitu. Tapi kalau al-maf'ul, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya ya tadi juga sama tuh. Malah juga sama itu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Tapi dia mansub. Ya. Makanya ini lebih ahsan dan lebih ahbar. Ya. Karena dia ibarat tersebut an-naib anil fa'il lebih jelas lebih gamblang, lebih gamblang di dalam menjelaskan maksudnya. Ya. Dan lebih akhbar, lebih aksor, oh, akhbar sih ya. Lebih apa? Ringkas, lebih ringkas. Ada yang mau ditanyakan? Mudah ya. Wa yusamma fi'luhu al-fi'l al-mabni lil maf'ul wal fi'l al majhul wal fi'l alladhi lam yusamma fa'iluh ya kemudian kalau tadi isimnya disebut dengan apa an-naib anil fa'il maka fi'ilnya disebut dengan al fi'la al mabni lil maf'ul kadang juga lil majhul wal fi'la al majhul wal fi'la alladhi lam yusamma fa'iluh atau apa yang lain mughayyaru sighah, fi'il yang dirubah bentuknya. Itu lebih bagus ya, lebih umum cakupannya. Baik diperuntukkan untuk makhluk atau untuk Allah Subhanahu wa taala. mughayyaru sighah, yang sighahnya dirubah. Ya. Kalau mabni majhul sepertinya kesannya hanya untuk failnya yang tidak diketahui ya kan. Padahal ada yang diketahui pelakunya ataupun failnya. Khuliqal insanu dha'ifa kaidahnya dari fi'il yang diperuntukkan untuk naibul fa'il fa in kana al fi'lu madiyan dhumma awaluhu wa kusira ma wa kusira ma qabla akhirih wa in kana mudhari'an dhumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih nahu duriba zaidun wa yudrabu zaidun apabila fi'ilnya fi'il madhi maka cara merubah bentuknya menjadi mabni lil maf'ul atau mughayyir sighah ataupun mabni lima lam yusamma fa'iluh. Caranya adalah dengan mendomah huruf yang pertama dan mengkasroh huruf yang sebelum akhir. Ya, huruf yang sebelum terakhirnya. Mendomah huruf yang pertama dan mengkasroh huruf yang sebelum huruf terakhir. Seperti boroba awalnya bod, didomah, du. Sebelum akhirnya apa? Ro, dikasroh, du, ri, ba. Ya kutiba dan seterusnya. Wa in kana mudhari'an dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Apabila fi'ilnya fi'il mudhari' maka dhammah awalnya. Ya sama seperti fi'il madhinya. Yang bedanya sebelum akhirnya. Futiha ma qabla akhirih. Sebelum akhirnya di fathah. Ya, perlawanan dengan yang ada pada fi'il madhinya. Dikasrah sebelum akhirnya kalau pada fi'il mudhari' di fathah sebelum huruf akhirnya. Ya, duriba Zaidun, yudrabu, yudrabu. Nah, sebelum akhirnya ra di fathah, yudrabu, duriba Zaidun, yudrabu Zaidun. Ya, duriba fi'lun madin mughayyir sighah. Ya. Mabni ala al-fath. على الفتح لا محل له من الإعراب زيد نائب الفعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره yudrabu fi'l mudhari' marfu'. marfu' للتجرد عن الناصب والجازم وعلامة رفي الضمة الظاهرة على آخر زيد نائب الفاعل مرفوع <coughs> ya sudah habis waktunya cukup ya sebelum kita tutup barangkali ada yang mau ditanyakan ada Ya, kalau kata maka kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.